Baik, warna merah dilihat kembali. Kemarin bahasan kita tentang sholat tahajud. Ya. Nah, sekarang kita teruskan bahasan kita tentang sholat Jumat. Jumuah ya. Coba dilihat surat Jumuah. Ini surat ke-62. Sudah Al-Qur'annya ada? Surah ke-62. Ya. Surah ke-62 ayat ke-9. Ya. Tuh, saya pelan-pelan nyarinya ya. Surah surah Jumuah. Al-Jumuah, oh, surat dan Jumat. Jumatan. Nah, besok Jumat kan ya. Ini ayat 60 surah ke-62 ayat ke-9 sampai 11. Sudah ketemu Ibu, Bapak ya? Ini ya salat tentang salat Jumat ini ada di surah Al-Jumu'ah. Ini surah Al-Jumu'ah ya. Ada ya? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا tuh أو لهوا Kenapa jadi lahwani? Karena setelah tanwin ketemu huruf mati itu. Jangan dibaca aulah aulah wang fabtu. Ada nun kecil yang yang apa ya, yang baru belajar nggak paham di sini ya. Di situ itu dah namanya nun nun, nun kecil ya, nun sogir. sogir itu kecil. Nun iwad. Jadi kalau menemukan tanwin, tanwin itu apa? Patah tain, kasrah tain, doma tain. Ketemu lima hal, yaitu tanwinnya dibaca satu. Nah, kalau dihentikan aulahwa iwad, Tapi karena disambungin dibaca satu aulahwanil. Tuh. Kenapa? Karena tanwinnya di sini ketemu huruf mati. Di al kan ada wailul likul humazatil lumajah lumazatinil karena ketemu alif lam. Jadi nun mati itu eh, tanwin itu dibaca satu kalau ketemu sukun atau tasid. Sukun nanti kan ada alif lam komariah, ada huruf mati. Tasid ada huruf samsiah ada lafad Allah, ada huruf bertasdid. Ya, dicatat ya. Sama seperti hukum matobi'i kenapa tidak dibaca panjang. Matobi'i tidak dibaca panjang kalau ketemu lima hal kan. Satu ketemu alif lam komaria. Kedua ketemu alif lam samsia. Ketiga ketemu lafad Allah. Keempat ketemu huruf mati. Kelima ketemu huruf bertasdid. Itu sama. Matobi tidak dibaca panjang. Tanwin pun kalau ketemu lima hal itu dibaca satu. Gitu, dibaca satu. Jadi dibaca satu sama seperti matobi ya. Iya kan? Itu kalau dihentikan jadi mati dibaca satu. Nah, tanwinnya apa aja? Patah tain, kasrah tain, domah tain dibaca satu dibantu nun kecil, nun sogir, nun iwad. Di uh, Al-Muluk ada kan? Uh, kodirun il ladhi. Itu ya. Nanti kalau nggak jelas saat mengkaji tentang khusus tajwid hari Sabtu Ahad, nah dikaji kembali. Hari-hari seperti ini kita tajwidnya ada, tapi sambil jalan, sambil lalu dalam praktek ya. Ini ayat ke-11. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ko ima ko mad tobi'i ketemu hamzah satu kalimat mad wajib mutasil ko ima mad iwad dua fathah dibaca satu jika dihentikan Qul idhar hukum lam mati ketemu mim قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة Wallahu khairur raziqin. Pada rilis sukun. Wallah lafad Allahnya dibaca tabkhim tebel. Kenapa? Karena sebelum lafad Allah baris di atas barisnya fathah ya. Lagi ya di atas ya. Belajar membaca dulu. Ya, untuk ibu dan bapak yang sudah lancar tentu belajar memaknai, belajar terjemah, belajar tafsir. Insya Allah di rumah yatim kita uh, di hari Sabtu itu pelajaran tajwid. Sudah kita akan belajar kembali pelajar, pelajaran terjemah perkata dan indeks Quran dikaji ya di taklim hari Sabtu. Hari Ahadnya kajiannya bahasa Arab. Terjemah perkata Al-Baqarah nanti ya. Digabung-gabung. Jadi kita baca aja. Iya baca aja juga dapat pahala. Tapi kita sedikit-sedikit paham isinya paham artinya karena untuk paham ini untuk mengamalkan kan kita gimana bisa mengamalkan kalau kita tidak paham apa yang kita baca nah ber berarti kita mulai belajar membaca belajar menterjemah untuk belajar mengamalkan Itu ya susah ya teori mah mudah praktek mah susah tapi harus karena kita mengaku diri kita muslim dan muslimah Quranlah hidayah Quranlah petunjuk hudan Itu dari Quran dijabarkan nanti dengan hadis. Baik dari atas lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله Kenapa berhenti? Napasnya nggak cukup. Jadi berhenti mah di mana saja. Kalau terpaksa ber, daripada nyuri napas haram, ya, terlarang. Karena berhenti di situ, ulang lagi. Minimal dari zikrillah ya. Au ila zikrillahi wa zarul bayi' Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ada tanda wakaf kof lam ya ya itu uh, dihentikan lebih utama tapi kadang-kadang Quran cetakan Indonesia dengan cetakan Timur Tengah tanda-tanda wakafnya ada ada sedikit beda gitu ya. Itu. Tapi poin-poinnya sama aja nanti. Ada prinsip persamaan. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ini beberapa hukum yang berhubungan dengan sholat Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. dan tinggalkanlah jual beli. Apabila imam telah naik mimbar dan muazin telah azan di hari Jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazin itu untuk meninggalkan semua pekerjaan. Ini secara umum ya. Makanya kalau belajar Quran tanpa belajar hadis, tanpa belajar ayat lain, di memahaminya rikuh gitu. Ya kan ini kewajiban semua. Berarti perempuan juga wajib dong. <laughs> Emang wajib gitu kan. Kalau memungkinkan tempatnya. Makanya nanti dijelaskan dalam hadis kan. Itu ada yang tidak Jumat itu wanita antaranya wanita gitu. Di hadis nanti diterang, dijelaskannya. Tapi di tanah suci kok ya kalau memungkinkan wanita silahkan untuk Jumat. Di Indonesia ini kan tempatnya tidak memungkinkan gitu. Tapi kalau memungkinkan jangan sampai digabung. Apalagi ada ya yang wanita jadi imam Jumat. Gak bisa itu ya. Itu tetap aja untuk imam sholat itu laki-laki. Untuk laki-laki lagi. Tapi kalau wanita untuk ibu-ibu lagi sholat tidak masalah ya. Sesama wanita. Itu ya. Ayat sebelasnya dari sana. Jelas. Nah, wahai orang-orang yang beriman apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik. Tuh, ya. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, nah kalau sholat Jumatnya sudah selesai, Nah, ber, bertebaranlah, cari lagi, teruskan lagi gitu. Oh, mau istirahat juga boleh, kan ada ya beberapa pengusaha di Jumat libur gitu ya. Ahadnya malah masuk. Karena kalau ahad itu orang-orang Nasrani, ibadah Nasrani ya itu mah silahkan gitu ya. Eh, mau istirahat di hari Jumat, tapi mau bertebaran lagi mencari rezeki dari Allah silahkan gitu kan di sini. Itu. Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah. Bahkan ini di sini ya. Faidah kuatiatu sholat fantasir. Tapi sini pil amar. Jadi maksudnya jangan tinggal diam orang Islam gitu ya. Habis sholat ya tidur lagi. Nah ini cari cari keutamaan-keutamaan. Cari padilah-padilah. Ya cari uh, untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya dengan ikhtiar ya. Itu apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung itu ya. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Nggak paham kan? Kalau kita tidak tidak baca asbabun nuzul ayat ini, kalau tidak kita tidak membaca tafsir, kita kalau tidak membaca uh, hal lain, ya tentang hadisnya, asbabun nuzulnya, gitu ya. Nah ini lagi Rasulullah lagi berkhutbah, ternyata memang penyakitnya seperti itu ya. Tapi alhamdulillah kalau di Indonesia ini sekarang uh, di, di, di masjid-masjid besar itu pasti ada pedagang-pedagang coba lihat. Kalau dia Jumatan ya Jumatan aja gitu ya. Setelah selesai Jumat, setelah selesai wirid, kemudian ya nyari-nyari barang-barang yang dibutuhkan, silahkan. Jangan sampai lagi khutbah Jumat, malah kita cari barang. Kan banyak ya di masjid-masjid sekarang, coba deh. Di emper-emper di luar, di pelataran masjid-masjid itu ada banyak pedagang-pedagang. Silakan. Karena tadi itu fantasiru fil ar. Ya. Carilah keutamaan-keutamaan. Carilah karunia Allah. Tuh. Faidah kudiyatis salatu fantasiru fil ar wabtagu min fadlillah. Tapi ingat, wazkurullah. Wazkurullah kathiro. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Supaya kamu beruntung. Ini ayat 11 ini asbabun nuzulnya itu. Jadi Rasulullah sedang khutbah, nah, kemudian ada pedagang, nah, bubar, tersisa 11. Ini ini yang jadi kontroversi dasar hukum harus 40 dan boleh berkurang dari 40. Waktu itu yang tersisa 11. 11 orang tapi terus aja khutbahnya tidak dibubarkan, terus khutbahnya Jumatnya sampai akhir. Itu ada yang menyatakan bahwa khutbah Jumat bahwa sholat Jumat tidak harus 40. Nah ini Imam Syafi'i tetap harus 40 dan mukim orang yang asli. Nanti kita ya, kita lihat dasar hukumnya. Nah ini, jadi kalau baca hadis, baca Quran kadang-kadang kita sudah paham tanpa kita harus membaca tafsir dan hadis. Ada juga yang perlu perlu pemahaman. Orang kan nggak ngerti kalau cuman dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu. Siapa yang tinggalkan kamu? Siapa yang sedang berkhutbah? Waktu itu yang sedang berkhutbah Rasulullah. Ya sekarang mungkin saja kita sedang berkhutbah gitu kan. Ya, tiba tiba-tiba makmumnya ada ada sesuatu hal pedagang langsung bubar menuju uh, penjual pedagang itu ya. Nah ini. Tapi uh, alhamdulillah ya enggak walaupun ada beberapa kadang-kadang prihatin. Nah ini pengurus-pengurus masjid mudah-mudahan saya salah menilai. Saya sholat dari masjid ke masjid. Hari Jumat tuh saya kadang-kadang sholat di, di Depok gitu ya. Di Depok Lama, di pasar apa tuh. Pasar Depok Lama ada masjid di belakangnya. Alhamdulillah ya. Khutbahnya, khutibnya bagus-bagus. Ada Habib, ada ulama setempat. E, masjidnya berlantai dua. Saya kadang-kadang karena terlambat dari Jakarta ke bagian di lantai dua gitu ya itu anak-anak tuh masya Allah kalau anak-anak yang kecil sih mungkin walaupun tidak benar masih agak mending-mending ya walaupun salah tapi ini anak-anak sudah dewasa kadang-kadang sudah usia 70, 17, 18, 20, 25 mereka ngobrol padahal saat itu sedang khutbah dipikirnya khutbah itu ceramah biasa ceramah biasa aja nggak boleh kita ngobrol kan ini apalagi khutbah itu bagian daripada Jumat itu kita tidak boleh melarang di situ. Harusnya yang cerdas. Nah, ini para pengurusnya sebelum khutbah itu disampaikan kan suka ada pengumuman dulu. Pengumuman terima kasih infak zakatnya si ini si ini si ini uh, eh, ya apa? Ada pengumuman tentang keuangan kan ada uh, undangan dan segala diumumkan juga untuk para jamaah dimohon tertib itu dan segala-galanya disampaikan itu. Nanti nanti kita bahas ya spesifikasi tentang Jumat. Besok kan Jumat. Apa aja dasar-dasar hukumnya? Yang kadang-kadang kita tidak paham gitu. Ngobrol, kadang-kadang lagi khutbah Jumat. Masya Allah, ngerokok. Dipikirnya khutbah Jumat tuh ceramah biasa. Padahal itu bagian daripada sholat Jumat. Jangankan ngobrol, ada orang yang ngobrol, kita ngelarang aja, hei jangan ngobrol, kita sudah sia-sia tidak dapat pahala, apalagi yang ngobrol coba bayangin itu ini ya katakanlah apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah ini dasar hukum tentang sholat Jumat. Untuk bahasan sholat Jumat ini besok kita kaji. Hari ini saya berjanji janji untuk meneruskan tentang dasar hukum sholat. Itu banyaknya. Ada juga Pak Ari. Ada sumber hukum Islam kita kan bukan hanya Quran saja, tapi hadis sebagai penjelas. Tolong dong, hadisnya juga. Ini saya ada beberapa hadis ya tentang sholat ini. Eh, barangkali ada beberapa yang perlu kita kaji kembali, yang mungkin kita sudah tahu atau belum tahu. Ini ada hadis eh, tentang siksa kubur ya berlindung dari siksa kubur kan kita kalau setelah, selesai uh, tasyahud itu di ujungnya ya bil alamina innaka hamidum majid ada doanya boleh enggak nih dari hadis yang soheh saya baca nih ya hadis yang ke 542 dari kitab uh, Sahih Muslim أن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقوم هل شعرت أنكم تفتنون في القبور قالت فارتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود قالت عائشة فلبسنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Eh, sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur qalat Aisyah fasami'tu Rasulul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da yasta'idu min adzabil qabr min adzabil qabri ya ini dari Aisyah radhiyallahu anha katanya pada suatu ketika Rasulullah pulang ke rumahku sedangkan ketika itu di rumahku ada seorang tamu wanita Yahudi Tamu itu berkata, tahukah kamu bahwa kamu akan mendapatkan bencana dalam kubur, kata Yahudi itu, kata wanita. Lalu Nabi SAW mengeraskan suaranya dengan berkata, sesungguhnya yang akan dapat bencana itu ialah orang-orang Yahudi. Itu demikian kata Aisyah. Beberapa malam sesudah itu Rasulullah bersabda, tahukah kamu bahwa sesungguhnya aku mendapatkan wahyu yang kamu akan dibenci dibencanai atau mendapat bencana dalam kubur. Semenjak itu selalu kedengar terdengar ya, kudengar Rasulullah selalu berlindung dengan eh, Allah dari siksa kubur. Nah, ini berlindung dari siksa kubur diantaranya kan ada doanya itu ya nanti ya. Nih. Ada ayatnya yang eh, hadis yang berikutnya berlindung dari siksa kubur. Nah, ini. Hadis yang ke-545. Ibu dan Bapak yang memiliki waktu silakan untuk punya uh, sahih Muslim ya atau kitab Bukhari Bukhari dan Muslim ini hadis-hadis yang sahih ya. Dan ini yang terpercaya. Kalau ada yang ingkar sunnah ya udah biarin aja itu pemahaman mereka. Ada kan yang tidak mengakui hadis. Ini hadisnya sahih. Hadis yang ke-545 berlindung dari siksa jahanam, siksa kubur di antara ini akan ya, ada juga. Itu eh, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'i yakulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal itu ya doakan setelah uh, tahiyat akhir kan sebelum salam. Nah ini ada landasannya ini ada ya. Itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu salam bersabda apabila kamu tasyahud maka berlindunglah kepada Allah dari empat macam perkara. Kemudian beliau membaca uh, Allahumma inni A'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masjid dajjal. Wahai Allah, ya Allah, aku berlindung dengan engkau dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari bencana hidup dan mati, dan dari bencana kejahatan al-masih, yaitu dajjal. Hanya itu, eh, berlindung juga dari hutang. Nih, ya أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ada lagi nih ya wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat Itu itu biasa ya kita. Ada tambahannya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrom. Qalat qala lahu qailu ma aktsaru ma tasta'idu minal maghrami ya Rasulullah. qala inna rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa 'adza fa akhlafa. Nih. Jarang ya kita nambahin doa dengan doa berlindung dari dosa, dari dosa dan hutang. Ini kenapa? Karena amal kita kan bisa menjadi hilang. <coughs> amal kita banyak, tapi hutang kita banyak, tidak terbayar. Habis jadi muplis muplisan itu. Orang yang rugi. Nah, sekarang kan banyak ya oh, konglomerat, pengusaha besar, banyak perusahaannya, banyak mobilnya, banyak ininya, tapi hutangnya banyak. <laughs> Setelah dihitung-hitung, hitung-hitung, eh habis, malahan dia nombok. Itu muplis. Puasanya rajin, hajinya rajin, sholatnya rajin, sholat malamnya rajin, semuanya rajin. Tapi dia banyak hutangnya. Itu karena hutangnya dihitung-hitung-hitung-hitung habis amalnya. Itulah orang yang muf, muf, muflis ya, orang yang bangkrut Nah ini makanya kita berlindung dari hutang, dari dosa dan hutang nih. Dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dalam salatnya. Apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa بك bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni bika ini yang jarang ya. ya. Saya jarang. Saya paling sampai masih dajjal. Tapi yang doa ini <laughs> jarang nih. Kalau ibu nanti menginginkan bisa nanti eh, saya ketik ulang ini ya doa-doa ini. Kalau menginginkan. Tapi kalau ibu ingin membeli eh, kitab Muslim ya kan ada Bukhari Muslim. Sahih Muslim ya boleh jilid 1 sampai jilid 4 tebel banget ini Qurannya dua tiga kali tebel Quran biasa ya <laughs> bawahnya agak lumayan berat tapi ada juga yang per buku-buku ya jilid 1 jilid 2 jilid 3 jilid 4 nah ini tambahannya wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati itu sampai situ Tambahannya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Wal magrom. Sampai situ kan? Gitu. Nah ini. Wahai Allah, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dengan engkau dari mana? Dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari bencana hidup dan mati, dan dari bencana kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal, Dajjal ya. Orang itu dituntun oleh Nabi ini doanya. Wahai Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu dari siksa kubur dan dari bencana kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal dan dari bencana hidup dan mati. Ya Allah, aku berlindung juga denganmu dari dosa dan hutang. Ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. dari dosa dan hutang. Iya. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Allah dan Rasulnya sudah ya Doa-doa dalam Quran kan ada. Doa-doa Rasulullah juga ada. Kenapa kita cari doa yang lain? Kenapa kita cari petunjuk lain? Gitu ya. Ini sudah ada di, dituntun kamu biar lepas dari siksa kubur, siksa neraka jahanam, dari dosa dan dari hutang. Ini doanya. Ini kan gitu. Jarang kita tahu, jarang kita mengamalkan, ya. Nah, ini. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari siksa neraka dan dari siksa kubur, dari bencana kejahatan dajjal dan dari bencana hidup dan mati. Berapa banyak ya Rasulullah hutang Anda? Sehingga ini ada ada ada yang bertanya sahabat. Lalu bertanya seorang penanya, berapa banyak hutang Anda? Sampai Anda berlindung kepada Allah ya Rasulullah <laughs> gitu kan. Kenapa kamu harus kenapa ya Rasulullah? Uh, engkau harus harus berlindung seperti itu. Ini banyak dosamu sampai sampai ada doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Memang engkau punya hutang <laughs> gitu kan. Nah ini Rasulullah menjawab, apabila seseorang ber, terlilit terlibat hutang, kalau dia bicara biasa dusta. Kalau dia berjanji biasa mungkin ya kita banget ya Robi. Jadi hutang itu bukan hutang uang saja. Hutang ya Allah ya Robbana, hutang janji, hutang ini hutang itu. Kita banget ini Maya, Nih. Kenapa sih Rasulullah Anda harus sampai berdoa Allahumma ini a'udzubika minal sami wal maghram. Emang berapa banyak hutangmu ya Rasulullah? <laughs> Sampai anda harus berlindung kepada Allah ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, apabila seseorang terlibat hutang, kalau dia bicara biasa dusta. Kenapa kita tidak boleh berdusta? Karena kalau kita berdusta, sekali berdusta, untuk menutupi dusta yang pertama, harus dusta lagi, harus bohong lagi. Jadi tukang bohong. Gitu. Kalau kita berjanji, biasa kita mungkir, kita bisa ingkar. Astagfirullah tadi. Ya. <clears throat> Jelas ya? Itu dari dari Nabi. Ini banyak ya hadisnya. Sama setipe se, se, se, semisal itu ya. Ada lagi nih. Uh, hadis yang ke-548. Dari Sauban radhiyallahu an. Uh, Sauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idan sorofa min salati istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tazal jalali wal ikram. Sering ya kita pakai ya setelah selesai salat. Nih. Dari Sauban radhiyallahu anhu berkat eh, katanya, biasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat, beliau istighfar mohon ampun tiga kali. Sesudah itu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ta, tabarak ta jalali wal ikram. Itu. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbi, eng, engkaulah juru selamat, bukan <laughs> yang lain juru selamatnya Allah, ya. Bukan Yesus, bukan itu ya keyakinan agama lain. Wahai Allah, engkaulah juru selamat kami. Dari engkaulah datangnya keselamatan. Ma maha berkah engkau ya Allah, wahai yang maha agung lagi maha mulia. Allahumma antas salam wa minkas salam padal jalali wal ikram. Kita kadang-kadang kan tahu ya kita sering baca tapi nggak ngerti artinya. Di buku ini di Sohe Muslim ini ada terjemahannya jadi enak nih gitu ya. Ada lagi yang lain hadis 549 ini bagus ya hadis-hadis jarang kita pakai, jarang kita baca padahal ini ini kan yang dilakukan Rasulullah. Itu. Hadis yang ke-549 An di Maulal Mughirah Mughirah ibn Su'bah qala katabal Mughirah ya kata Qala katabal Mughiratu bin Su'bata ila Muawiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas salati wasallam qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita la mu'tiya lima mana'ta la yanfa'u la yanfa'u dzal jadi minkal jaddu. Nah, jadi dihentikan minkal jadd. Jujur ya, kita kadang-kadang <laughs> wirid-wirid coba tanya sama bapak-bapak yang sering sholat berjamaah, wirid-wirid ini hafal. Tulisannya kadang-kadang enggak, -kadang nggak tahu ya. Nah, ini ada tulisannya di sini insyaallah dan ada artinya. Dari Warad eh, Muawla Mughirah bin Su'bah katanya Mughirah mengirim surat kepada Muawiyah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila selesai sholat beliau senantiasa membaca ini ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Tiada Tuhan selain Allah. Maha Esa dialah Allah, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang maha kuasa, yang terpuji dan yang menguasai segala-galanya. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang engkau berikan. Dan tidak ada pula yang dapat memberikan apa yang engkau tahan tiada manfaatnya keagungan seseorang dari tindakanmu. Tuh, ya Allah, ya Rabbi, ya. Ini banyak ya. Hmm, besok aja lagi. Saya mau mau ini tadinya. Ini eh, bagus ya. Terima kasih untuk ibu dan bapak. Pak hadis-hadisnya dong. ya Eh, emang hadis nggak ada indeksnya. Ada juga tapi tidak. Kalau hadis kan banyak. Dalam artian eh, ada yang pro dan ada kontra nanti ada yang hadis soheh mutawatir, ada yang hasan, ada yang doif, jadi yang doif yang lemah, ada yang maudu, yang bohong, mah jangan. Gitu. Kalau Quran kan sudah e, mutawatir, soheh dan itunya. Tapi hadis kalau Bukhari dan Muslim itu sudah terpercaya, terutama kutubus sitah ya nanti. Bukhari, Muslim, itu Ibnu Majah, itu ya boleh Tobroni nah nanti. Baik, ini tentang sholat ya, kedudukan sholat. <clears throat> Karena banyak yang bertanya, uh, tentang kedudukan sholat. Hukum meninggalkan sholat. Ini saya ambilkan dari fikhu sunnah. Hadisnya nanti kita teruskan ya. Ini hukum meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat secara menyangkal dan menantang adalah maaf keluar dari Islam kafir dari agama Islam dengan ijma kaum muslimin semuanya sepakat ijma ulama. Adapun orang yang meninggalkan sedang ia masih beriman dan meyakini keharusannya hanya ditinggalkannya karena malas, karena lalai atau lupa, bukan karena sesuatu halangan yang dia laku, diakui oleh syara, maka hadis-hadis telah menegaskan bahwa ia kafir dan wajib dibunuh. Nauzubillah. Tapi jangan sembarangan ya. Ini ini ini hadisnya. Nah, adakah apakah ada hadis-hadisnya? Nah, ini mengenai hadis-hadis yang menegaskan hal ini pertama dari Buraidah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus salah. Faman tarokaha faqad kafaro. Bukan Arya ya, maaf ini yang berbicara. Rasulullah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji yang terikat erat antara kami dengan mereka ialah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat berarti ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad dan As-Sabus As Sunnah. Nah, ini kuat ya hadisnya. Kemudian yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah." Rawahul Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Turmizi wa Abu Majah. Kuat hadisnya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batas perbedaan di antara seseorang dengan kekafirannya itu ialah karena meninggalkan salat. Kemudian yang lain, dari Abdullah bin Ahmad bin As yang diterima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada suatu hari ia menyebut tentang solat soal solat maka sabdanya man hafazu alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa mal wa mal lam yuhafid alaiha lam takul lahu nuran wala burhanan wala najah Wa kana yauma kiamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Hibban wa isnadu jayyid. Isnadnya bagus ya. Ini cukup baik. Barang siapa yang memelihara. Nih, kalau tadi yang meninggalkan ini yang memelihara. Barang siapa yang memeliharanya, memelihara sholat, maka ia akan beroleh cahaya bukti keterangan dan kebebasan di hari kiamat. Oh pantas ini ya sering kali dicat dinyatakan orang yang suka sholat suka wudhu itu mukanya berseri cahaya. Iya walaupun hitam hitamnya manis. Karena ya mukanya selalu dibersihkan kan. Minimal wudhunya kan lima, lima kali minimal. Apalagi yang suka memelihara wudhunya. Itu. Barang siapa yang memeliharanya, memelihara sholat, maka, maka ia akan memperoleh cahaya, bukti keterangan dan kebebasan di hari kiamat. Dan siapa-siapa yang tidak mengindahkannya, tidak melaksanakan sholat, maka ia tidak akan memperoleh cahaya, bukti keterangan dan kebebasan. Sedangkan di hari kiamat itu akan bersama korun. Kenapa bersama korun? Bersama Fir'aun atau Haman atau bersama Ubay bin Khalaf. Kenapa? Nih ada cerita dan menyebutkan orang yang meninggalkan sholat itu akan berada bersama gombong-gombong kafir di akhirat. Membuktikan bahwa ia kafir pula. Berkata Ibnu Qayyim, orang yang meninggalkan sholat itu mungkin karena terlalu sibuk mengurus harta. Kan gini, kenapa kamu tidak sholat? Aduh ya Allah, hartaku banyak. Kenapa kamu nggak sholat? Oh, derajatku, pangkatku tinggi. Oh, kenapa nggak sholat? Oh, karena aku ini, karena... Nah, ini. Nih, ya Kata Ibnu Qayyim, orang yang meninggalkan sholat mungkin karena terlalu sibuk mengurus harta atau kerajaan atau kekuasaan atau perdagangan. Maka orang yang bimbang dengan harta, ya nasibnya sama dengan korun. Si korun itu kan banyak hartanya, korun, koret, pedit lagi si korun itu. Di zaman Fir'aun. Nah, dan yang sibuk mengurus kerajaan, kenapa kamu tidak sholat ya Allah? Saya nih, saya kan kepala pemerintahan, saya kan ini, saya kan sibuk nih ngurus ngurus rakyat ini dan itu <laughs> nih. nih. Dan yang sibuk mengurus kerajaan, ia akan bersama dengan Fir'aun. Dan siapa-siapa yang terperdaya oleh kebesaran dan urusan pemerintahan, ia akan berteman dengan Haman. Saya sibuk kan, kayak saya kan pengurus partai, saya kan ini ini, saya kan seminar terus, saya ini nah ini orang yang sibuk dengan urusan pemerintahan sehingga lupa untuk sholat, eh, sibuk bagus, mengurus pemerintahan bagus, ngurus harta bagus, tapi jangan lupa sholatnya, begitu kan? Jangan kebalik ya. Oh, ini sholat terus juga enggak. Harus ada keseimbangan. Sholat iya, urusan yang lain juga ditunaikan. Nah, orang yang sibuk ngurusin pemerintahan ini itu politik itu sama seperti Haman ya sibuk sehingga lupa untuk sholat. Atau kenapa kamu tidak sholat? Saya ini bimbang, saya ini bisnis saya besar. Kalau saya sholat nanti bisnis saya hilang, ini dan itu. Nah, sedangkan orang yang bimbang mengurus perniagaan, usaha, bisnis, maka ia berada bersama Ubay bin Khalaf. Jelas ya. <laughs> Waktunya habis. Ini banyak ya. Saya merasa dulu saya tidak pernah merasa kalau waktu itu eh, apa ya setelah belajar ini saya merasa bodoh sekali ternyata masih banyak yang belum dikuasai ini itu masya Allah ya Rabbi tentang fikihnya juga fikih sunnah uh, tadi malam juga ya Bu Erni saya buka indeks Quran tercanggih banyak lagi bagus lagi nanti Bu Erni tolong ya itu tinggal meng ini aja tinggal memberi halaman sama diperbesar itu insya Allah Allah akbar masalah. Ternyata coba kalau dari dulu menemukan sistem seperti itu kita akan betul-betul pandai, betul-betul paham ya dan bisa mengamalkan. Itu. Dulu kita tuh baca Quran baca aja. Dapat pahala iya, tapi tidak ngerti apa yang kita baca. Makanya benar orang-orang yang sering SMS saya telepon, Pak Ari terima kasih, Radio Kayu Manis terima kasih. Sekarang saya tidak buta lagi terhadap Al-Qur'an mata saya melihat, hati saya melihat. Terima kasih. Sama-sama saya juga begitu. Karena kalau belajar sendiri saya juga banyak godaannya. Kalau belajar bersama kan sesuatu kalau dilakukan bersama enak. Ibu dan Bapak semuanya terima kasih. Ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812 satu Yang belum memiliki indeksnya yang terbaru silahkan. Yang jilid keempatnya Ibu Erni sedang menyelesaikan. Nanti ada indeks yang tercanggih lagi. Kok banyak ya biar kita lebih paham, biar lebih mudah ya. Dan jangan lupa juga dibantu anak-anak yatim kami. Silahkan dari zakat, infak, dan Sodako Mereka menanti uluran. Oh enggak saya punya tenaga ya bantu dengan tenaga. Oh saya punya doa ya bantu dengan doa. Saya punya harta dengan harta apapun yang bisa kita per, uh, eh, kita eh, berikan kepada mereka. Berikan. Terima kasih untuk semuanya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.